Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hang Manfun Antum berada, kembali kami hadirkan ke ruang dengar Antum di edisi malam hari ini kajian siaran tunda bersama Al Ustad Abduh dengan pembahasan permusuhan syaitan terhadap manusia. Selamat menyimak dan mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.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 Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian yang terpenggal dalam edisi yang lalu yaitu masih membahas dalam satu kitab Al-Adawatu Syaitan lil Insan kama ja'a fil Quran permusuhan syaitan kepada manusia sebagaimana datang dari Al-Qur'an sebagaimana Al-Qur'an menerangkan kepada kita semua maka kita coba untuk mengulang sedikit pembahasan yang lalu. Setelah kita membicarakan kemaksiatan iblis, maka kita akan bicarakan tentang hakikat siapa sebenarnya iblis. Sesungguhnya iblis berasal dari golongan jin dan bukan dari golongan malaikat. Karena malaikat tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan karena jin memiliki kemampuan memilih sebagai manusia secara sempurna, mempunyai kemampuan untuk memilih. Karena sebagian para ulama membagi ya, jenis makhluk yang memiliki kemampuan ikhtiar kepada tiga kelompok, yaitu setan, jin, dan manusia. Akan tapi pembagian ini menurut Syekh Al-Mutawali, beliau mengatakan pembagian yang tidak benar. Karena jenis makhluk yang diberi kemampuan ikhtiar oleh Allah Subhanahu wa taala hanya ada dua jenis, sebagaimana ini dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rahman ayat 31. Sanafrugulakum ayyuhats tsaqalan. Kami akan memperhatikan sepenuhnya kepada hai manusia dan jin. Tsaqalan, sana hanyukan tsaqalan yaitu manusia dan jin. Dan di dalam surah Al-Jin Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun." Faman aslama faulaika taharraw rasyada wa ammal qasituna fakanu li jahannama Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat dan ada pula orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus. Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka jahanam. Maka di sini dalam dua ayat atau dalam dua surat Ar-Rahman dan surat Al-Jin ini menunjukkan bahwa ya dalam surat Ar-Rahman menunjukkan sakolan hanya ada dua makhluk yaitu jin dan manusia. Kemudian dalam surat jin sendiri ya di mana jin mengatakan Allah mensinil perkataan jin bahwa di antara mereka di antara kami para jin ada yang beriman dan ada juga yang tidak ya. Maka dalam ayat ini dapat kita saksikan bahwa di antara jin ada yang saleh, ada pula yang fasik. Dan sungguhnya jin yang fasik itu adalah setan. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa di sana ada jenis yang ketiga dan keempat sebagaimana yang telah dikatakan kepada kita, maka perlu kita jelaskan tidak di sana ya, tidak ada di sana jenis lain dari Allah Subhanahu wa taala yang diberi kemampuan untuk ikhtiar, untuk memilih kecuali dari golongan jin dan manusia sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sendiri terangkan dalam Al-Qur'an. Jadi kita katakan bahwa sesungguhnya iblis itu adalah berasal daripada golongan jin. Dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menolak untuk sujud kepada Adam alaihissalam sebagaimana yang telah Allah firmankan kepada kita wa id qala Allah lil malaikati kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat ya usjudu li Adam sujudlah kalian kepada Adam fasajadu maka para malaikat adalah sujud illa iblis kana minal jin fafasaqan amir rabbih kecuali iblis yang dia adalah dari golongan jin maka dia adalah menentang ya tentang perintah Robnya atau mendurhakai perintah Robnya dan ini telah menunjukkan bahwa ya di sini di kalimat iblis kana minal jin iblis ada dari golongan jin nah ini merupakan awal kama iblis la'atullah alaih ya dengan menurhakai perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam. Akan tapi tentunya di sini ada satu pertanyaan kepada kita ya. Apakah kedurhakaan iblis itu hanya sebatas karena lupa atau salah yang kemudian dia menyesal darinya? Ataukah penolakannya karena kesombongan yang telah masuk ke dalam dirinya? Ataukah kesombongan yang telah memenuhi relung jiwanya? Tentunya kedurhakaan iblis pada dasarnya disebabkan kebanggaannya atas dirinya sendiri, kesombongan dan karena terus-menerus melakukan kedurhakaan. Maka iblis dengan kesombongan dan kebanggaannya mendurhakai perintah sang pemberi perintah, yaitu Allah Swt. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Karim, ya, juduliman liman khalaq tinan?" Apakah aku akan sujud kata jin kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah? Ya, jadi iblis mengatakan, apakah aku akan sujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah? Dan hal serupa juga telah difirmankan Allah dalam ayat Al-A'raf ayat 12. Qala ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis menjawab, saya lebih baik daripadanya. Kata iblis, saya lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Ya. Maka dalam ayat ini seakan-akan iblis menolak perintah Allah Subhanahu wa taala ya, dengan mengatakan bagaimana engkau menghendaki aku sujud kepada manusia yang tercipta dari tanah. Ya, sesungguhnya iblis ya, ingin membenarkan kedurhakaan dan kefasikannya dengan menyebutkan bahwa api merupakan unsur yang lebih tinggi dari tanah. Ya, jadi terang bagi kita bahwa ayat di atas dua ayat di atas menunjukkan bahwa pengingkaran iblis kepada perintah Allah Subhanahu wa taala karena kesombongannya, karena kebanggaannya kepada diri sendiri dan merasa bahwa unsur yang dia ciptakan lebih baik daripada unsur yang diciptakan Allah yang ciptakan yang ciptakan Allah dari eh, yang, cipta, yang diciptakan oleh Allah dari tanah. Ya. Maka ini jelas bukan penyesalan, bukan pula ada minta ampunan iblis setelahnya, tapi dia tetap berlangsung demikian seterusnya ya kesombongannya dan dengan kesombongannya ini merasa ya, mengatakan aku lebih baik diciptakan dari Adam agar Allah Subhanahu wa taala membenarkan perkataannya tetapi Allah Subhanahu wa taala melaknatnya dan menurunkannya dari tempat yang tinggi ya, dari surga Allah Subhanahu wa taala ya. ikutan iman yang Allah Subhanahu wa taala semoga merahmati kita maka dalam bab selanjutnya ya tentunya dalam hal ini tidak ada perbedaan antara unsur ya dengan unsur yang lain. Artinya tidak ada perbedaan antara satu unsur dengan unsur yang lain. Di mana iblis telah menjadikan unsur penciptaannya sebagai penyebab kekupuran dan kesombongan, menjadikannya berkilah bahwa dirinya lebih tinggi kedudukannya daripada manusia, Begitu pula iblis telah tertipu oleh dirinya dan dia meyakini bahwa dirinya lebih mulia dari manusia. Iblis sesungguhnya telah lupa bahwa kelebihan yang dimilikinya tidak datang begitu saja. Artinya ke kemuliaan yang dia punya bukan dihasilkan oleh dirinya sendiri. Tetapi semua itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kelebihan para unsur. Asal penciptaannya itu api, yang darinya jin diciptakan. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kelebihan tersebut kepada jin atau kepada iblis atau para makhluk yang tercipta dari api, maka sekali-kali kelebihan tersebut tidak akan pernah ada. Artinya bahwa tidaklah iblis mempunyai tidak tidaklah iblis mempunyai kelebihan kecuali Allah Subhanahu wa taala telah melebihkannya. Artinya tidak perlu iblis menyombongkan diri karena yang perlu menyembuhkan diri adalah zat yang menciptakannya. Maka kelebihan-kelebihan ini menjadikannya terbawa ke derajat kekupuran melahirkan kebanggaan dan kesombongan tertinggi yang lahir dari para iblis. Sesungguhnya dia telah menjadikan kemuliaan bersumber dari unsur zat dirinya. Oleh karena itu ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia adalah makhluk yang tercipta dari unsur yang lebih tinggi dari tanah yaitu api ini sesuatu dengan apa yang telah dilakukan oleh Al-Quran ketika dia berkata. Ya. Artinya, tatkala iblis mengatakan bahwa dirinya adalah unsur yang tertinggi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hal senada ini juga Allah firmankan kepada Korun. Di mana Korun juga melakukan hal yang sama terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagaimana iblis. Kita lihat dalam surah Al-Qasas ayat 78 innama utituhu ala ilmin angdi. Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Ini ya Korun mengatakan bahwa aku mendapatkan harta sebanyak ini ya, karena diriku, karena ilmu yang aku miliki, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini Korun yang hakikatnya senada dengan perkataan iblis. Maka sebagai balasan dari perbuatan Korun tadi, Allah menenggelamkannya Korun bersama hartanya ke dalam bumi. Inilah satu ya, hasil daripada kecongkakan manusia, kecongkakan makhluk Allah Subhanahu wa taala kepada Sang Penciptanya. Bahkan tidak berhenti di situ iblis bersumpah ya, untuk terus-menerus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam Al-Qur'an. Surah Al-A'raf ayat 16. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku tersesat, aku benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Ya. Ikhwan yang dirti Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas di sini bahwa dilaknatnya iblis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian bahwa ini hakikat kesombongan dan tidak ada penyesalan sedikit pun dalam diri iblis. Bahkan setelah Allah Subhanahu wa taala mengeceknya tersesat, apa yang dikatakan iblis? Dia mengatakan aqudanna laka aqudanna lahum siratal mustaqim. Justru dia tidak meminta kepada Allah Subhanahu ampunan, tapi ingin ya menyesatkan, menghalang-halangi manusia dari jalan Robnya. Ini jelas perbuatan yang tidak dipuji, perbuatan yang membuat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda hanya dengan Adam. Tatkala Adam ya tergoda oleh iblis, kemudian dia menyalahi menyelisih perintah Robnya, maka Adam dan Hawa meminta ampun kepada Robnya. Robbana zalamna angkusana wa ilam takbir lana wa tarhamna lanakunna minal khasirin. Ini adalah doa mereka berdua kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan mengembalikan kedudukan yang tinggi kepadanya. Dalam hal ini, ya, kita memiliki sikap yang kedua yaitu dalam perkataan iblis sebagaimana telah dinyatakan dalam Al-Qur'an di atas karena engkau telah menghukum aku tersesat. Ini kalimat, perhatikan kalimat di sini. Karena engkau telah menghukum aku tersesat. Ya. Di mana Al-Quran mengatakan tadi, ya, Pabima agwaitani, kesatan iblis terjadi karena Allah yang telah menyesatkannya. Ya, tentunya tak kalau Allah berhendak untuk menyesatkan seorang, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah. Kalau seorang, kalau Allah Subhanahu memberikan hidayah kepadanya, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghalang-halangi dari hidayah tersebut. Maka dalam mukadimah, "May yahdillah fala mudillalah wa may yudlil fala tajid lahu waliya mursyida wa may yudlil fala hadiyalah." Ini menunjukkan bahwa Allah berkehendak atas segala sesuatu. Tentunya kemudian ada pertanyaan, kemudian bagaimana iblis dihisab atau dihukum padahal Allah Subhanahu wa taala sendiri yang telah menyesatkannya. Ini juga banyak tuduhan-tuduhan yang tidak benar atau kalimat-kalimat yang sengaja dilontarkan agar kaum muslimin ragu di, di atasnya. Maka Syekh menjawab, tentunya iblis berhak untuk mendapatkan kesesatan dikarenakan perilakunya sendiri. Sesungguhnya eh, kesombongan telah merasuk dalam jiwanya dan dia meyakini bahwa dirinya telah memperoleh apa saja yang diinginkannya, baik dari unsur penciptaan maupun ilmu yang bersumber dari dirinya maka Allah Subhanahu wa taala membiarkan iblis bersama kesombongannya ya sehingga dia iblis menjadi tersesat. Seakan-akan sebab kesesat itu ikhwani bermula <clears throat> dari setan. Maka dia berhak untuk mendapatkan hukuman Allah Subhanahu wa taala yaitu memberikan membiarkan dirinya bersama kesombongan yang akibatnya dia pun terjerumus ke dalam kekufuran. Karena hal ini dilakukan iblis dengan merasa bangga yang menentang perintah Robnya serta tidak ada penyesalan sedikit pun. Bahkan iblis berkehendak melangsungkan kesombongannya dan menghalang-halangi manusia agar dia jauh daripada jalan Robnya. Dan kalau demikian maka iblis menjadi makhluk yang fasik, makhluk yang menentang Allah Subhanahu wa taala, yang berbuat dosa. Maka lihat firman Allah surat Al-Maidah ayat 108, bagaimana kata Allah, wallahu la yah la yahdil qaumal fasiqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Orang yang fasik tidak akan memberikan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iblis tidak diberikan petunjuk, tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia bangga dengan kefasikannya. Inna Allah la yahdil al kafirin. Dalam surah Al-Maidah 67 Allah mengatakan, Inna Allah la yahdi al-qauma al-kafirin. Dan sungguhnya Allah sekali-kali tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kafir, orang yang telah kufur, maka semakin dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kekufurannya. Sebagaimana orang fasik dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hidayah, semakin jauh darinya hidayah dan semakin dalam kepadanya kekufuran dan kefasikannya. Dan dalam hal ini tentunya iblis mengumpulkan dua perkara. Dia juga telah fasik, dia juga telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala fasik karena dia telah mendurhakai perintah Allah Subhanahu wa taala yaitu untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Itu fasik maknanya adalah jauh daripada jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada metode ya wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari fasik oleh iblis laknatullah alaih. Sekaligus iblis menjadi orang yang kafir karena dia telah mengkupuri nikmat Robnya Ya. Dia telah menggufuri nikmat yang besar wah dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari unsur yang Allah pilih. Tetapi dia mengkupuri nikmat ini. Seraya dia mengatakan seakan-akan dia bangga dengan dirinya dari apa yang dia hasilkan. Dia melupakan Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya. Maka dia telah kafir, ya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita membahas bahwa bagaimana kesombongan iblis dengan mengatakan unsur satu dengan unsur yang lainnya berbeda. Iblis bangga dengan unsur yang dia ciptakan dari Allah Subhanahu wa taala melebihi dari unsur yang lainnya menurut iblis. Maka ini pendapat yang salah. Karena unsur yang satu dan unsur yang lain tidaklah ada kelebihan kecuali yang menciptakannya yang punya kelebihan itu Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Qayyim ya, pun menyebutkan beberapa balasan atau beberapa bantahan kepada pendapat iblis dengan tidak kurang dari 13 pendapat bahwasanya unsur tanah penciptaan Adam lebih baik daripada unsur penciptaan jin yaitu api. Banyak sekali yang disebutkan ya, di antaranya adalah saya sedikit bahwa kita ketahui sifat api adalah merusak dan menghancurkan apa saja yang mengenainya. Berbeda dengan tanah, ya, tanah adalah tidak merusak. Sifat api adalah ringan, panas dan kacau, Sedangkan sifat tanah adalah tetap dan tenang. Tanah mendukung rizki dan makanan bagi hewan, pakaian bagi manusia, alat kehidupan dan tempat tinggal mereka. Sedangkan api tidak mengandung apapun dari semua itu. Tanah dan segala sesuatu yang terkandung di dalamnya sangat dibutuhkan oleh hewan dan tidak dapat diabaikan. Sedang api tidak dibutuhkan sedikit pun oleh hewan ternak dan manusia bisa bertahan tanpa api selama beberapa hari atau beberapa bulan. Banyak sekali yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang jelas bahwa ya beliau menekan bahwa penciptaan penciptaan Adam dari tanah lebih baik ya daripada penciptaan jin dari api. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kedua makhluk Allah, malaikat dan jin agar bersujud kepada Adam ini menunjukkan pengagungan Adam di atas ya makhluk-makhluk yang lainnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berkehendak menjadikan khalifah di bumi adalah mereka para manusia, bukan dari bangsa jin. Ini menunjukkan kelebihan manusia dari bangsa-bangsa yang lainnya. Maka ikhwat iman, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dari golongan yang paling mulia yaitu manusia. Akan tetapi tatkala kita ingkar, kita kupur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan berada di tempat yang paling rendah, ya inna khalaqnakum fi ahsani taqwim ya sumaradnau asfala safilin tatkala kita kubur maka Allah akan meradadna akan ya menjadikan kita tempat yang paling bawah sebagaimana iblis la'natullah alaih <clears throat> ya. Maka dalam hal ini, ya, setelah iblis terjerumus ke dalam kesesatan dan dia mengetahui bahwa kekupuran ya kekupurannya menyebabkan dia terlempar jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ya setelah iblis terlaknat setelah iblis disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka dia terlempar jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan terhukum dengan adab yang kekal lagi abadi maka iblis memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditangguhkan umurnya hingga datangnya hari kiamat Sedangkan yang dilihat Allah Subhanahu wa taala, iblis adalah makhluk yang paling durhaka dan oh, ya makhluk yang pertama kali durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung membantah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sini iblis masih meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis dengan kesesatannya, iblis dengan kekupurannya, iblis dengan kepasikannya, iblis masih mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Iblis masih meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu agar umurnya ditangguhkan sampai hari kiamat. Ini menunjukkan bahwa orang yang tidak mengata, mengakui adanya Tuhan, orang yang tidak mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, maka dia lebih kupur, lebih tersesat daripada iblis laknatullah alaih. Kenapa? Karena iblis makhluk yang paling durjana. Yang pertama kali menentang Allah Subhanahu wa taala, tapi dia masih meminta dan mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbnya, Maka Perhatikanlah wahai manusia yang berakal agar akal kita digunakan sesuai selaras dengan wahyu karena akal yang sehat tidak pernah akan bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita kembali ke pembahasan. Ya. Maka dengan hal ini ya, iblis tidak akan dicabut ruhnya kecuali pada hari ditiupnya trompet sangkakala. Ya, iblis berkata sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Al-Karim kepada kita Qala rabbi fa'anzirni ila yaumil ba'atsun. Dalam surat Sa'ad ayat 79 Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya mensinyalir perkataan iblis iblis berkata ya robku beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan ini permohonan doa iblis kepada Allah Subhanahu wa taala iblis tidak bisa lepas tidak bisa hengkang daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala apa yang dia lakukan adalah sesungguhnya apa yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan mengatakan qala rabbi fa'anzirni ila yaum yub'atsun. Ya. Iblis berkata, "Ya Rabbku, beri tanggulah aku sampai hari ya mereka dibangkitkan." Tatkala manusia dibangkitkan, maka disitulah iblis sudah dalam keadaan kepayahan. Iblis siap menerima siksa Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Dijelaskan dalam ayat ini bahwa iblis menggunakan kalimat Rob. Kalimat Rob. kala Robbi, Ya. Dalam menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menggunakan kalimat ilah dengan kalimat ilah. Karena iblis berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan Rob sekalian alam, yaitu Rob bagi setiap makhluk yang telah diciptakannya, baik mukmin maupun kafir. Maka jelas dengan demikian Wajib baik kita beriman tentang rubiah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada makhluk di muka bumi ini dari awal sampai akhir yang menentang rubiah Allah Subhanahu wa taala kecuali daripada orang-orang yang sombong. Ya, sebagaimana kesombongan iblis. Tetapi iblis bersama kesombongannya dia masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu adalah Rabbnya. Maka perhatikanlah saudaraku yang dari Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita janganlah kekupuran kita melebihi kekufuran iblis. Bersama itu Allah melarang kita kupur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka <clears throat> ya, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan demikian kita ketahui bahwa tatkala ya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mesti kita memahami tiga tauhid. Karena Allah memiliki tiga tauhid. Ya setelah ulama mempelajari dalam Al-Qur'an dan Sunnah maka tidak terlepas tauhid kita, mengesahkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari tiga bagian. Yang pertama bahwa kita mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatannya, yaitu perbuatan yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, itu tauhid ar-rububiyah. Ya. Dan dalam tauhid rububiyah ini tidak ada seorang makhluk pun di muka bumi ini yang mengingkarinya kecuali mereka orang-orang yang sombong. Yang kedua ada tauhid al-uluhiyah, yaitu tauhid penyembahan semata kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak boleh seorang menyembah kepada Allah dan kemudian menyembah kepada selain Allah. Ini adalah kekufuran. Tapi dalam tauhid ini yaitu tauhid yang mana para rasul dan para nabi inti dakwahnya adalah tauhid al-uluhiyah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa dalam peribadatan. Dan di sini terjadi perbedaan antara ya orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Ini membedakan tauhid ini membedakan apakah dia Islam atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah kita menetapkan bahwasanya Allah punya nama, Allah punya punya sifat. Nama Allah dan sifat yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, kita menetapkannya sebagaimana Allah tetapkan sendiri dalam Al-Qur'an ataupun Rasul sallallahu alaihi wasallam menetapkan dalam As-Sunnah. Maka dengan demikian jalan ya untuk menetapkan asma dan sifat Allah hanya dengan wahyu akal keluar dari pembahasan ini. Maka tatkala kita beriman kepada tiga tauhid ini, maka kita akan mendapatkan ya berkah dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala dan terjauh dari kita azab neraka. sesuatu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ya dalam hal ini kita akan bahas tentang maksiat iblis, kemaksiatan iblis laknatullah ya. <clears throat> Sebagaimana kita ketahui bahwa kesesatan iblis atau maksiat iblis adalah merupakan kemaksiatan makhluk Allah pertama yaitu tatkala Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepadanya untuk sujud kepada Adam kemudian dia menolak karena kesombongannya ya. maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala ya sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 12 wa qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuka qala ana khairu minhu min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam, wahai iblis tentunya? Di waktu aku menyuruhmu, maka iblis menjawab, ana khairu minhu. Saya atau aku lebih baik daripadanya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Maka demikianlah cara iblis menolak firman Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala tiada berarti baginya yang telah menciptakan jin dari api tersebut. Maka semua ini menjadi hujah yang cukup kuat yang menyebabkan terjatuhnya iblis dari rahmat Allah Subhanahu wa taala serta terlemparnya dia dari tempat di mana dia hidup bersama para malaikat. Hal ini sebagaimana yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fahruj innaka minas sagirin. Allah berfirman, turunkanlah, turunlah kamu. Turunlah kamu wahai iblis dari jahat, dari jannah ini. Turunlah kamu dari surga ini. Karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Ini kalimat fahbit minha. Ya, keluarlah turunlah kamu daripada surga. Maknanya adalah bahwa sungguhnya iblis tinggal di dalam sebuah tempat yang tinggi. Yang agung sebelum durhaka. Karena tidak mungkin diperintahkan untuk turun kecuali dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ini pun digunakan oleh sebagian ulama untuk menunjukkan bahwa ya terjadinya ikhtilaf para ulama tentang apakah surga yang dihuni Adam malaikat dan jin di awal pertama kali adalah surga yang nanti kita huni atau yang kita huni atau surga yang lain. Ini terjadi ikhtilaf ulama kepada dua kelompok, tetapi yang jelas bahwa ulama dalam ini dua-duanya kuat, ya, bahkan Syekh Syekhrawi mengatakan tidak perlu ya kita untuk memperdebatkan hal ini ya, karena kalimat ihbit ya kalimat turun ini maknanya sangat bisa bisa, bisa banyak bisa maknanya dia turun artinya dari tempat tinggi ke tempat yang rendah atau bisa artinya adalah tatkala seorang dalam jabatan yang tinggi kemudian dia nanti setelah itu lengser jadi turun ini juga maknanya bisa terjadi demikian maka banyak sekali tinjauan al hubud maka dengan demikian ikhwan yang dari Allah Subhanahu wa taala yang jelas dalam dalam ayat ini menunjukkan bahwa terhinanya iblis setelah dia sombong kepada Allah Subhanahu wa taala jadi kalimat hubut yang berarti turun tidak hanya turun dari segi makna jarak, yaitu dari atas dan ke bawah, namun bisa juga berarti turun derajat dan turun kedudukannya. Oleh sebab itu, sesungguhnya perkataan turunnya iblis bukanlah suatu yang sangat penting untuk diperdebatkan, karena sebelumnya dia tinggal di jannah, di surga, kemudian diturunkan daripadanya sebagaimana yang telah disebutkan oleh para ahlu tafsir tentunya. Ikhwan yang Allah Subhanahu wa taala, Ya, dengan demikian maka terjatuhlah iblis ya ke dalam tempat yang hina ya. Maka dengan demikian sebab ya, yang menjadikannya iblis keluar dari surga Allah Subhanahu wa taala yaitu karena dia telah menyombongkan dirinya sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala tentunya tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri. orang siapa yang menyombongkan dirinya, dan meyakini bahwa dengan dirinya sendiri itu ia mampu mewujudkan sesuatu yang lebih jauh, yang lebih hebat dari kemampuan Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mendapatkan kemurkaan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya karena aktivitas yang terjadi di dalam alam semesta ini semuanya terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak seorang pun yang memiliki kemampuan untuk menggerakkan aktivitas tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala telah memberikannya. Setiap kegiatan yang terjadi pasti membutuhkan waktu dan ruang. Ya, dan tentunya kita sama sekali tidak akan ada hak kepemilihan, kepemilikan waktu dan ruang. Tidak seorang pun yang memiliki kemampuan agar dirinya tetap hidup walau hanya satu detik. Tidak pula memiliki kekuatan sehingga dirinya bisa ter- berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala dan perintahnya. Kota iman yang terkait Allah Subhanahu wa taala yang berkata tentang rubi Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada campur tangan makhluk Allah Subhanahu wa taala terhadapnya. Di mana Allah telah melemparkan iblis keluar dari tempat tinggal yang telah dihuninya karena dia telah sombong dan membanggakan dirinya dan dia meyakini bahwa dirinya memiliki kemampuan dan kekuatan yang bersumber dari dalam dirinya. Jadi dia melupakan sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka keluarlah iblis dengan terlaknat dari tempat yang mulia. Kemudian Allah apa iblis memberi tangguhan. Allah iblis meminta tangguhan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah memberikan tangguhan tersebut. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjawab seruan iblis. Padahal dia sangat mampu untuk membinasakan iblis dalam waktu sekejap. Tetapi mengapa Allah justru menjawab permintaan iblis? Ini satu, satu, satu pertanyaan pada kita, kenapa Allah Subhanahu wa taala ya tidak menghapuskan iblis, tidak mematikan iblis pada waktu itu karena dia telah telah turha kepadanya. Tapi justru Allah Subhanahu wa taala memberikan tangguhan menjawab pertanyaan iblis tersebut. Sehingga Allah berfirman lihat dalam surah Al-Hijr ayat 37 "Qala fa innaka minal mundarin ila yaumil waqtil ma'lum." Ya. Allah berfirman, kalau begitu, maka sungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh. Masuk makhluk yang diberi tangguhan sampai hari suatu waktu yang telah ditentukan. Allah Subhanahu wa taala memberikan tangguhan kepada iblis agar dia hidup ya sampai waktu yang ditentukan yaitu pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjawab seruan iblis sekalipun dia makhluk yang dijauhi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya di sini ada hikmah. Kita mencari hikmah. Apa hikmah di balik ini? Ya, hikmahnya adalah diciptakannya alam semesta ini tidak sampai di situ saja. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini sebagai negeri ikhtiar, sebagai negeri pilihan dan menjadikan akhirat sebagai negeri pembalasan. Allah Azza wa Jalla ingin agar hamba-hambanya melalui ujian kehidupan dunia. Menguji mereka sebelum mereka diberi balasan. Dan supaya mereka menjadi saksi pada hari kiamat atas perbuatan-perbuatan yang telah mereka lakukan di dunia ini. Jadi, diberikan tangguh iblis ini sebagai ujian kepada orang-orang yang beriman. Sebagai lahan untuk memerangi kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk-makhluk yang telah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat juga dalam surah Ali Imran 142, "Am hasibtum an tadkhulul jannata lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin?" Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk jannah? Apakah kamu mengira bahwa engkau akan masuk surga? Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad ya, di antara kamu dan belum nyata orang-orang yang sabar Di sini Allah memberikan perkataan, apa kamu mengira akan masuk surga? Tentunya di sini kita semua mengira kita akan masuk surga, mengharap. Tetapi itu semua tidak berlaku kecuali telah datang kepadanya ujian Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan apakah dia lulus dalam ujian atau tidak. Jadi kita bisa lihat dalam ayat yang lain. وَلِيَفْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ Dan Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dada-dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Allah Maha mengetahui isi hatimu. Ya. Tentunya dalam ayat ini Allah akan menguji kita. Apa yang ada dalam dada kita, Allah mengetahui apa yang ada dalam isi hati kita. Sebagai ujian, apakah dia termasuk orang-orang yang beriman kepadanya atau tidak. Tentunya sekiranya Allah Subhanahu wa taala berkehendak menciptakan makhluk yang terus-menerus taat kepadanya sebagaimana malaikat, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk melakukannya sebagaimana Allah mampu menciptakan malaikat. Sekiranya dia menginginkan, menghendaki seluruh penduduk bumi ini mentaati apa yang diperintahkan Allah dan menjadikan mereka seluruh makhluk yang senantiasa bertasbih, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selamanya, sungguh Allah Maha Kuasa untuk melakukannya. Allah Maha Mampu untuk melakukannya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluk yang senantiasa taat kepadanya seperti malaikat. Tetapi selain dari makhluk itu Allah pun menciptakan makhluk yang lain yang diberikan ikhtiar, diberikan pilihan agar dia taat atau tidak, agar dia sabar atau tidak. Mereka adalah dua bangsa, jin dan manusia. Dan bukan selain itu mereka sebagai makhluk yang datang menghadapnya dengan kecintaan dan kebencian. Ya. Ikhwan yang dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa dengan di sini Allah menciptakan makhluk yang taat selamanya yaitu para malaikat. Allah pun menciptakan makhluk yang diberikan ikhtiar, diberikan pilihan, diberikan kekuatan baginya untuk memilih apakah dia taat kepada perintah Allah atau dia ingkar kepada perintah Allah yaitu jin dan manusia. Jin diciptakan Allah dari bangsa yang gaib, manusia diciptakan dari bangsa yang nyata. Kita lihat dari dua bangsa yang nyata dan bangsa yang gaib ini, siapakah di antara mereka berdua dari kaum ini yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan kita telah mendapatkan wahyu kabar dari Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia yang nyata ada yang beriman, ada yang kufur. Dan mereka bahasa jin yang gaib dari kita, mereka pun ada yang beriman, ada yang kufur. Jadi nanti jin dan manusia ada yang masuk surga Allah Subhanahu wa taala, ada pula dari jin dan manusia yang masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dari bangsa jin dan manusia mereka adalah syaitan. Mereka adalah syaitan ya. Sesungguhnya tatkala kita atau tatkala ajal datang menyebut kita, maka kita akan menjadikan makhluk yang harus patuh untuk mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila telah datang kematian atas seorang, maka berakhirlah sudah seluruh kehendak manusia. Dia tidak lagi memiliki kehendak sekalipun terhadap dirinya. Ya, karena kehendak hanya terwujud di dalam dunia ini. Adapun setelah kematian, kehidupan di alam barzakh yaitu antara kematian dan kebangkitan dan pada hari kiamat maka seorang tidak lagi memiliki kehendak, tidak lagi memiliki pilihan. Pilihan Allah Subhanahu wa taala kepada jin dan manusia hanya berada hanya berkisar di bumi saja. Tatkala setelah meninggal manusia di alam barzakh, maka berhentilah pilihan itu. Tidak ada pilihan kita untuk ingkar atau untuk iman. Semuanya harus patuh terhadap apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala takdirnya. Tentunya orang-orang yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala akan digiring ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala dan kedua kakinya berusaha untuk berhenti hanya masuk surga akan ya manusia akan turut atau ikut kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita mengetahui bahwa begitu besar permusuhan syaitan, ya, permusuhan syaitan terhadap manusia, maka dengan demikian tentunya kita harus berhati-hati terhadap langkah-langkah syaitan dalam menjebak anak manusia, anak anak Adam ke dalam jerat-jeratnya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Al-Quran telah menerangkan bahwa tatkala iblis laknatullah alaih dikeluarkan dari tempat tertinggi dan dilanat oleh Allah Subhanahu wa taala, disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesombongannya. Dan dia tahu iblis bahwasanya yang menyesatkannya adalah Adam dan Hawa yang membuatnya terlempar adalah karena Adam dan Hawa, maka timbul hasad dan dengki yang tinggi kepada Adam dan Hawa. Maka dengan demikian iblis berusaha menjadikan Adam dan Hawa menjadi orang yang kupur sepertinya, seperti dirinya. Maka kadang dia menjadi seorang penasihat, kadang menjadi orang yang alim agar menunjukkan kepada Adam padahal dia adalah tujuannya untuk menggelincirkan anak Adam. Menggelincirkan Adam sendiri. Maka dengan demikian dari awal ya cerita ini permusuhan antara setan dan manusia terjadi dari awal bapak kita Adam. Di mana bapak kita Adam dan Hawa ibu kita digelincirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga dijatuhkan oleh Allah Subhanahu dari surga yang mulia karena bisikan iblis laknatullah. Karena godaan iblis laknatullah. Tetapi sebagai manusia Adam adalah makhluk yang mulia, maka dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian berhati-hatilah kita. Nah, bapak kita saja tergelincir oleh iblis. Maka sebagaimana tadi iblis juga meminta tangguhan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia diberikan umur yang panjang sekaligus akan memalingkan manusia ke dalam jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Maka dengan demikian permusuhan iblis berawal daripada tatkala dia untuk sujud kepada Adam, kemudian berakhir tatkala nanti di hari kiamat. Permusuhan itu akan berakhir di hari kiamat bahkan seorang ulama mengatakan ada permusuhan iblis di hari akhir. Ya, permusuhan iblis di hari akhir. Seorang ulama mengatakan demikian. Maka dengan demikian tatkala kita mengatakan hal demikian, maka ikatkan tali kencang kita, kuatkan iman kita, kokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak terusik dengan godaan setan. Agar kita terjauh dari godaan setan. Tetapi apabila kita memang terusik, kita ya terjatuh dari godaan setan maka ikutilah langkah contoh bapak kita Adam alaihissalam. Di mana beliau tatkala melakukan satu kesalahan, maka mesti dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala kita sering mendengarkan, bahkan kita sering mengucapkan doa itu. Rabbana zalamna angkusana. Ya Rob, sungguhnya aku ini telah zalim. dalim diri kami. Wa ilam takfir lana. Tatkala engkau tidak mengampuni kami. Anakuna minal khasirin. yang kami jadi orang yang rugi. Rabbana zalamna angkusana. Wa ilam takfir lana. Ya. Wa tarhamna. Dan engkau tidak merahmati kami. aku nanti khasirin. Ini saja aku ini jadi orang yang merugi. Ya dengan jerih payah Adam dan Hawa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya juga dengan dalam satu riwayat bahwa malaikat juga memintakan doa, memintakan ampunan memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Adam, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Dan ternyata Adam dan anak keturunannya bisa menjadi pimpinan khalifah di muka bumi ini. Ya. Maka dengan demikian tentunya tidak ada manusia yang sempurna karena telah jelas Rasulullah mengatakan kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina tawwabin. Setiap anak Adam ini adalah bersalah. Tatkala kita punya kesalahan dan dosa, maka kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ya satu kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita masih diberikan kesempatan ya untuk berbuat baik yang kedua kali yaitu kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana bapak kita Adam bertobat. Maka dengan demikian ikhwan yang tercinta Allah Subhanahu wa taala, taubat selamanya Allah akan menerima taubat manusia selama sebelum nyawa berada di tenggorokan. Tatkala nyawa manusia berada di tenggorokan, maka taubat kita tidak akan diterima sebagaimana Firaun bertobat ya tenggelamkan Allah dalam laut merah dia beriman mengatakan aman tu bi Musa Aku beriman dengan Tuhannya Musa. Tetapi Allah tidak menerima taubatnya. Karena tak kala dia mengatakan demikian. Nyawanya sudah ditenggorokan. Ya. Allah senantiasa akan menerima taubat seorang hamba. Malam yugorgir. Selama dia belum berada dalam nyawa. Kemudian yang kedua juga hadis Nabi SAW. La tangkata'u hijrah hatta tangkata'u taubah. wa la tangkata'u taubah hatta tatlu'u syamsi min magribiha. Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya hijrah tidak akan terputus selama taubat tidak akan terputus dan taubat tidak akan pernah terputus sehingga matahari terbit dari baratnya. Tatkala matahari terbit dari barat, maka seluruh manusia ini tidak ada manfaatnya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ampunan Allah Subhanahu wa taala kepadanya karena hari itu hari yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hari akhir akan terjadinya benar-benar hari kiamat, kefanaan, kemusnahan kesiraan dunia ini. Maka ikhwani, ajanallahu ayyakum, Ya, demikianlah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita kita bahas ini ada manfaatnya, banyak faidahnya dan bisa mengingatkan kita akan bahaya syaitan, bahaya iblis laknatullah alaih ya, yang kita ketahui bahwa iblis adalah salah satu ru'us tagut, pemimpin tagut adalah pertama kali adalah iblis. Maka dengan ini semoga Allah Subhanahu wa taala ya mengokohkan hati kita dalam agamanya, menetapkan keimanan kita yang teguh dan semoga Allah Subhanahu wa taala menegur kita agar jauh daripada godaan iblis laknatullah alaih. Taib dalam kesempatan ini ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati semua dan ini yang saya sampaikan kurang dan lebihnya tentunya adalah kekurangan saya dan kelebihan dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.